lu coba sekarang ya, misalnya ada orang dijak wiridan, tok orang diterang no halal haram. wiridan ini nangis-nangis dibeli dekne di bisnis multi level, di bisnis renten. Wongi khusuk lambinane wakwa wonge ruwes sik wiridan wiridane. Jebule terlibat bisnis multi level. Mergo ora definisi riba, ora definisi ren renten. Mbok arani fasik khusuk, sithik-sithik astagfirullahalazim. Tapi ora Ya mlane fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Dan marane dunia kabirun te kerusakan sing gedhe ku alimun wong alim mutahaddiku kang ajur-ajuran, mutahaddiku sing rusak. Tapi wa akbaru lan iku luwih gedhe minhu sapa alimun, sapa jahilun wong sing bodoh mutanasikun sing ahli nusuk, manan ahli iba. ibadah. Maksudnya orang kok masalah ibadah ya, dia nanti dikira benar, ternyata dia salah. Oh, Kulo niku nate ketemu wong kusuk kanca-kancane bapak iku. Tirakat iku mangane iku sego muteh bertahun-tahun khusyuk hebat. Wes pol, ya, tapi kan dia tetap komentar. Ini nong, Karena dia manusia tetap komentar ketika ditanya hukum tetap komentar. Jajal takoki Faroe. Niki wonten lanang wedok bapak mati. Sepundi sepodo wae padha-padha anak. Padahal cara Quran dari Dakari misu hadil saya. Ono ku wajib. bos ruwe repot repot repot repot. jadi jadi sini kosong kosomadohri menghancurkan kegeruk Ya termasuk zaman Khawarij. Mulane Dewi ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i masuk Latas sabman man la suman illa maksuman. Masyhur dewe Sidina Ali sampai Imam Syafi'i semua ulama dewi gitu. La tashab illa man yaroka la tashab man la yaroka illa ma'suman. Kejo kancanan wong yang hanya siap melihat kamu dalam keadaan tidak salah. Itu pecundang itu. de wong kancanan kok kepengen gue bener terus. ojo geman kancanan wong ngene iku. Berarti dia angkuh karena tidak siap melihat kesalahan ki, kita. Jadi la tashab ojo kancanan sira man la yaroka illa maksuman kamu jangan berteman sama orang yang tidak siap melihat kamu kecuali dalam keadaan terjaga dari do dosa kan nggak mungkin kita ada dosa Mana ini pengalaman di gitu kulon ini. Aku lu eling di Dewi Banafe. Banafe putrane Badullah Salam Hajin Fiyen mondo eteng ya sarang menangi Basibir menangi Bama. Dia pernah mbah bae kula. Wong mbah Banafe sampe kalian mbah kula. Sebelum beliau wafat tiga tahun itu sering ngendikan hak guys mulang neng kajian setahun-setahun bisa tak udah mulang neng kajian Iku ya buyut-buyutmu kata beliau. Dan beberapa kali saya ngajar di kajian sampai sekarang. Semua tahun bisa kalau masih ngajar di kajian. sehingga cerita setelah dia alim, eh, setelah dari basi berbah mati kon mulang. Kon mulang ora gelem ya semua megus cek nom kon mulang ora alasannya buat disalah, Mau aku mulang, mboten kula mboten buron mulang wedi nak salah. Itu tak kenang betul dah Mbah sebab badulah mbek kiai-kiai kajian sing makrifat-makrifat dia ngomong ngene. Apa kira mau mulang mergo wedi salah? Ya iku jenenge sombong. Wong kira nabi wedi salah. Wedi salah iku sombong. Wong karuan rana nabi kok wedi salah. Wedi ra wedi tetep salah. Jadi akhirnya jadi orang bodoh itu kadang-kadang tawaduk. Tawaduk itu kan sombong. Kayak kowe mau mimpin wong wedi salah. Lha kowe wedi ra wedi ya tetep ngurai rai saya lek nabi ya. Terus aku terus mulang, awur ah, so mana mana Karena tadi, makanya saya mulang PD, jangan di mana-mana PD. Aku mau rasa wedi salah, wedi wedi tetap terjadi. Terjadi. Bebek bojo yang ngono, kita rasa khawatir di salah no bojo, kita pasti salah. Tapi kita menoleransi salah bojo, wong mesti salah. Makanya jangan pernah berteman orang yang tidak siap melihat kamu. Jika kue ini seneng aku ngajak, ada kue ada keyakinan, suka kutu sempurna, oh, tak usir. Itu keangkuhan. Selera begitu itu bukan khusyuk tapi keangkuhan. Wong orang nabi kok asom asumsekno ora salah. Iku keangkuhan. Paham ya kok Wong orang nabi kok asom asumsekno ora salah. Iku keangkuhan. Iku hebatnya para ulama. Akhirnya bana fe mulang terus dijawab. Tapi tidak wedi salah. Mungkin nabi, itu itu sopo kok wedi salah. Mulane wong bodho itu bahaya. Iku sing dialami khawarid. Khawarid itu wong khusyuk-khusyuk tapi bodoh. Wong itu apal Quran khusyuk tapi bodoh. Ora siap melihat kebasariane Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ngangkat pejabat kerabat di demo sampai dipateni. Sayyidina Ali yo disalahno mergo dianggap ra becus mimpin. Muawiyah yo disalahno wong ora turunan Nabi, ra putune Nabi, ra mantu kok mimpin. Amr bin As yo disalahno. Kowe iku sapa kok mimpin? Kuwabe salah. Khawarid itu kabeh wong iku salah. Sing kita itu disalah nomor kita itu, sing khusyuk disalah nomor nanti gerakan. Wah, aku apa salah. Ya, melalui Dewi Nabi, khawar itu syarul kholki wal kholko, el el makhluk. Padahal semuanya itu khusyuk. Dan jenis wong khusyuk sing ini kita Dewi Sidina Umar, amilatun nasibah. Amilatun tukang amal ape, tapi tuh mau mari repot. <laughs> Jadi ngamale akeh tapi sebenarnya malah repot. Hal ataka hadisul khosiyah, ujuhu yaumah idin khosiyah amilatun nasibah. Tapi nak diterus. Jadi ngamali ku wakil tapi nasibatun mau no dene repot. Karena tidak menerima fitrah manusia, nah al insan makhluk khotok manusia. Dia hanya mencari keidealan. Indonesia tohut kak sempurna. Iki Jokowi keliru ini, Prabowo keliru ini, Pak Harto keliru ini, Soekarno keliru ini, kuwabil Roy keliru tok. Tapi dia ini malah rata ngeritik iblis keliru ini. Jadi rondo. Rontok konco Kalau di kenangan saya, ini kita cerita no. Ono wong riyen gedeng Gustur. Matur ke seorang kiai yang arif lah anggap arif. Oh, sengaja tak Gustur ora fair Ono sekitar setengah setengah jam berapa menit di baro bae <laughs> terus bareng-bareng ngelak-ngelak terus. Jenengan ngertos eleke pendito bajingan eleke tiang-tiang fase. Dia ngertos. Nggih monggo sakniki disebut nggih keamun Gus Dur <laughs> Akhirnya dia nangis. Lah iya kadang wong-wong nak bodho, wong ngelak-ngelak kiai iso ngelak-ngelak penjahat kok ora. Kok ora iso. Ngelak-ngelak kiai fase era karuan, bareng ngelak-ngelak karuan wong fase kok ora fase. Iku setan to. Yo misanane nak kami duane. Lah iya, kan yo ora fair apa? jang, kita ini sering fase ngeritik kiai. Kiai saya itu tukang proposal, penggane duit, marani pejabat, fase. Barang ditakoi, ditakoi fenomena prostitusi online, ditakoi apa ora fase. Jadi ini kan gak fair, sesuatu yang karuan buruknya dia ada fase ngomong, orang yang soleh kontribusinya banyak, dia bisa menghujat. Ini roto jenis jahilun mutanas siku mesti jenis wong bodho sangane ahli ibadah di goblok ora karo sesuai dengan nanti mantap di fasadun kabirun alimun mutahati tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasi, supaya bener kok sampean barang wis bener sak khusuk mas ngenteni ngaji ya rokokan serah jelas kok wong piye zaman akhir piye biasa <laughs> orang gua yang khusuk astagfirullah dunia wes rusak Serono sing kena dinut. Nah, itu fasek ngomongan itu. Oh, Dawe Nabi be ida kola rojulu halakan nas bahwa kuhum. Oh, ida kola rojulu halakan nas bahwa kuhum. Ono wong dak tukang komentar. Wong kafe rusak dunia orang kena dinut. Dawe Nabi bahwa kuhum. Ya ku wong paling rusak. Mereka dia ini pasti sok suci apa? Sok suci. Zaman akhir kini ini raka dinut, Kafe raka dinut, rusak zaman akhir rusak aja nih iya, biasa mana nih tak kau ibuang biasa zaman akhir? Biasa. Biasa bi iya. Nah terus piye alamat kiamat tuh sakeh. Lah kurang kiamat kiamat. Lah aku ra panitiane mbok takoki. <laughs> Santai apa? Lah aku panitia nih buat tak. nata kau Israfil. Ya tapi kan saya zaman wis rusak. Kowe eh, rusak aja rusak. Cara pangeran hukum ora cara Mesti nih uang sadar tuh hukum wae pangeran, dahul hukum wae ilahi turja. undi ini menuso Lah apa main fonis-fonis sih? E? Wis kurang ajar. Dia gawe fonis sendiri Gue seakan-akan dia hakim. Padahal hakikate Allah fi amba sing ahkamul hakim. Ini biasa wae. Iku jenis jahilun mutanasi. Nah, mulane era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang Nabi nak ngendikan ngene. Kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin al mustaghfirun atau at-tawwabun. Bani Adam kabeh potensi ini salah, malah kayak salah. Api-api wong sing salah iku sing gampang nopo is istighfar. Jadi Nabi malah tidak membuat satu bentuk keidealan. Jadi Nabi sifati umatnya itu malah jarang dengan membentuk satu apa keidealan. Nabi nanti nyifati umatnya. Inna wa ta'ala ya besutu ya dahu bilaili liyatu tuba musiun nahar wa ya besutu ya dahu bin nahar liyatu tuba musiul Jadi enggak dibayangkan ideal, apa enggak dibayangkan? Allah buka tangannya yang bengi, bensin tahu salah rino iso tobat, buka rino bensin bengi salah iso tobat. Jadi enggak bayang no, semua orang itu enggak salah sama sekali. Qur'ane yang ngoten kuliah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mulane dari Ibnu Abbas, Khawar itu geblek-gebleke wong. Sakwise ayat iku ora pendapat sama sekali yang bisa membenarkan Khawar Khawar itu uang sing di pendapat nak wong mukmin dosa iku ora Islam, wong mukmin tau zina wis ora Islam, wong mukmin tau korupsi ora Islam. Mergo dosa iku ndadekno wong keluar dari Islam cara pikirane Khawarij. Mesti ora iso dibenerkan sama sekali. Wong pangeran sing pangeran wae karuan wong asrofu ala anfusihim diundang latak natu mirrahmatillah. Ojo putus asa sangka rahmat. Khawarij ana wong maksiat diusir dari Islam, dikeluarkan dari Islam. Wong sing pangeran wae nyeluk balik kok dekne ngusir. Ya, Mulane jenis jahilun mutanasiku sok khusyuk tapi malah rusak Islam. Maka tadi mengeluarkan sekian orang Islam hanya karena salah. Yang pangeran wae manggil Kembali.